بسم الله wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ومن hudah هداه سلم تسليما Wa ba'd silahkan di hafalannya sudah kita ambil macam yang pertama dari penasob-penasob yang dia menasobkan dengan bantuan al-mubmarah jawazan sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua yang menasobkan dengan bantuan huruf yang lain yaitu yang menasabkan dengan bantuan an mubmarah wujuban. Wa tsani wa huwa ma tubmaru an ba'dahu wujuban. Sittatun. Kai al-jarratu كما تقدم ولام الجحود نحو Wa hatta in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan nahwa hatta نحو حتى Musa. Wa aw bi ma'na ila أو بمعنى إلا كقول لاستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر وقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما yang kedua yaitu apa yang dia menasobkan dengan an yang diibmarkan setelahnya secara wajib dan dia yang menasubkan dengan an mudmarah wujuban ada enam yang pertama kai al jarah kai yang mengajarkan kama taqaddam sebagaimana yang telah lewat kemudian lam wal juhud contohnya wa ma kana Allah kemudian hatta apabila fi'il setelahnya mustaqbala menunjukkan masa yang akan datang contohnya hatta yarji'a ilaina Musa juga au dengan makna ila ataupun dengan makna illa seperti ucapannya penyair la astasilanna su'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabir juga ucapan penyair wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu ku'ubaha au tastaqima yang pertama yaitu kai al jarrah kai yang mengejarkan sebagaimana yang telah lewat barusan kai al jarrah adalah kai yang tidak dimasuki oleh lam ta'lil lafzan wala taqdira. Kai al-jar adalah kai yang tidak dimasuki oleh lam ta'lil baik lam ta'lil yang terlafazkan ataupun yang ditakdirkan. Itulah kai al-jarrah. Yang dia menasobkan dengan bantuan ad mudmarah wujuban ba'daha. Contohnya jituka kai tukrimani. Jituka kai tukrimani i'rabnya bagaimana? Ji'tuka kay tukrimani, ji'tuka fi'lun uh, fa'il wa maf'ulun bih. Ja'a fi'lun madhi mabni ala as-sukun solehi, bi dhamiri rafi' mutaharrik. Atta dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli rafin fa fa'il. Kaf dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli nasb maf'ulun bih. kai, apa kai? Kai harfu jarrin. Iya. Kemudian tukrimani فعل مضارع منصوب بأن مضمره بعد كي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وفعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت نون للوقاية kemudian alia apa alia bamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi Iya. Kemudian an al mubmarah wa ma ba'daha an yang disembunyikan secara wajib dengan yang setelahnya dari jumlah fi'liyah apa i'rabnya ya fi ta'wili al-masdar atau masdar muawwal fi ta'wili al-masdar majrur Maju dengan apa? Dengan kai, bikai. Takdirnya apa? Jituka kai tukrimani, jituka liikramika iyaya. Nah, itu. Jituka iya ya karena masanya akroma yukrimu ikram. Ya, dan pada tukrimu ada domir anta. Domir antanya dirubah menjadi domir majrur, menjadi ikromi. Kemudian infasola, Ya, domir ya dari yang merupakan maf'ul bihnya jadi munfasil. Kai ataupun li ikrami li ikramika ya Li ikramika iya <clears throat> ya, tapi kalau antum nakdirkan sebelum kainya apa? Lam ta'lil maka kainya harus masdarin jadinya. Ingat syaratnya kai al jaro adalah kai yang tidak didahului oleh lam ta'lil apakah lafzon ataupun takdiron itulah kai al jarrah kemudian yang kedua setelah kai al jarrah dari apa yang dia menasubkan dengan al mubmarah wujuban ba'daha adalah lamul juhud ya lamul juhud lamul juhud adalah lam yang didahului oleh kaun kaun yang nakis, kana yang nakis. Yang dia madhi lafadznya seperti kana wa ma'nan ataupun maknanya lam yakun. Kalau yang Lafdi maknanya seperti makana. Kalau yang lafzi eh, yang madhi lafa yang madhi maknanya lam yakun karena yakun adalah fi'il mudhari yang kemasukan lam dan sudah kita tahu bahwasanya lam itu membalik fi'il mudhari dari maknanya yang sekarang kepada madhi. Nah itu syaratnya lamul juhud ataupun bobit dari lamul juhud adalah lam yang dilahului oleh kaun yang nakis yang madhi lafaznya ataupun madhi maknanya. Kemudian syaratnya dinafikan dia. Tadi didahului oleh apa? Kaun yang nakis, madhi, lafzon ataupun makna yang kedua manfi dinafikan dengan ma ataupun in. Karena kita tahu in ada yang nafiah Jadi syaratnya kaun yang madhi itu dinafikan oleh ma ataupun in, sedangkan kaun yang madhi maknanya dinafikan dengan lam. Jadi syaratnya saya ulangi yang pertama agar lamul juhud didahulu oleh kaun yang naqis madhi lafadnya atau madhi maknanya. Dan yang kedua agar dinafikan dengan ma ataupun in khususnya kaun yang madhi dan dinafikan dengan lam khususnya pada kaun yang madhi maknanya. Di sini dicontohkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Di sini ada lam. Didahului sebelumnya oleh kaun yang madhi yang dinafikan dengan ma wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. <clears throat> إعرابها ما نفيه كان في الماضي ناقص ترفع الاسم تنسب الخبر الله اسمها مرفوع وعلامة رفي الضم الظاهرة على آخره ليعذب اللام لام الجحود يعذب فعل المضارع منسوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود وعلامة نصبه فتح آخره والهضم المتصل في محل نصب مفعول به وفعل مستتر فيه جوازا تقتله هو Nah, kemudian bagaimana masdar muawwal? dari an mudmar wujuban dengan fi'il setelahnya jadi al masdar al muawwal min an wa ma ba'daha itu majrur dijarkan dengan lamul juhud dengan lamul juhud jadi lamul juhud juga sama seperti lamu ta'lil huruf jar dan jar majrur lamul juhud dengan masdar yang di ditakwil setelahnya itu muta'alliq di mahdhuf muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf wujuban dan dia sebagai khabar baik anak khabarnya kana wa ma kana Allah liyu'adzibahum jar majrur itu khabar kana dia muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf <clears throat> Adapun contoh kaun yang madhi yang didahului ataupun yang dinafikan dengan in adalah sebagian mencontohkan dengan firman Allah in kana makruhum litazula minhul jibal wa in kana makruhum litazula minhul jibal tidaklah makar mereka mampu untuk menghilangkan gunung. Ya, seperti tadi iratnya. Di sini sebagian mengatakan innya nafiyah. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Dan tidaklah makar mereka bisa menghilangkan gunung. Kemudian contoh yang kaun yang dia di lafadznya uh, eh, di maknanya tapi lafadznya mudhari' adalah lam yakunillahu liyaghfir lahum lam yakunillahu liyaghfir lahum I'rabnya eh, insyaallah jelas ya seperti sebelumnya yang saja di sini lam tiga tangan harfu jazbin wa nafyin wa qalbin yakun fil mudhari' naqis ya mutasarrif min kana madzum bila mu'alamatu nasbihi ila akhirih <clears throat> Ya, seperti itu. Intinya lamul juhud adalah lam yang didahulu oleh makan atau lam yakun sebagai demikian. Kalau mau ditambahkan dengan in. In kana. Ya. Kemudian berikutnya <coughs> setelah lamul juhud adalah hatta hatta. Tapi ada syaratnya in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbala. Apabila fi'il yang setelahnya menunjukkan masa yang akan datang. Hatta apabila fi'il yang setelahnya menunjukkan masa yang akan datang. Contohnya di sini hatta yarji'a ilaina Musa. Apa ayat sebelumnya? lan nadruha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa ucapannya Bani Israel ketika ditinggal oleh Nabi Musa dan ditemani oleh Nabi Harun. Ya. Ditanbih mereka diingatkan keras oleh Nabi Harun agar meninggalkan penyembahan kepada patung ataupun anak sapi, patung anak sapi. Maka mereka ketika ditanbih mereka menjawab lan nadruha alaihi akifina. Kami senantiasa akan terus iktikaf di atasnya. Hatta yarji Musa hingga Musa kembali kepada kami. Ya, jelas di sini ruju'u Musa kembalinya Musa kepada mereka itu mustakbal. Apabila melihat kepada sebelumnya. Al-ukuf. Jadi itu agar fiil yang setelahnya mustakbal apabila melihat kepada yang sebelumnya. Sebelumnya apa tadi? Al-ukuf. Lan nabruha alaihi akifina hatta yarji'a ilayna Musa. Jadi zaman kembalinya Musa mustaqbal. Apabila melihat kepada zaman itikafnya mereka kepada berhala tadi. Nah itu. Coba dia Rob hatta hatta harfu ghayah. ونصب يرجع يرجع في المضارع منصوب المضمر وجوبا بعد حتى ya bukan dengan hatta itu sendiri ya karena sebagian orang-orang kufah khususnya mengatakan mansubnya dengan hatta liannaha ya jadi bukan dengan hatta itu sendiri kenapa karena telah sabit bahwa saya hatta mengejarkan istilah setelahnya dengan ini diketahui bahwasanya ketika kita dapati ada fi'il mudhari yang mansub hatta, bahwasanya nasabnya bukan dengan hatta tapi dengan huruf yang lain yaitu an yang sembunyikan secara wajib. Kemudian ilaina hatta yarji' ilaina ilaina jar majrur Musa fa'il wa alamat rafi dhammah muqaddara li ta'dzur. yaitu ismun maqsur wal masdar al-munsabik atau al-masdar al-munawwal min an wa ma ba'daha majrurun bi hatta Takdirnya apa? Takdirnya ila ruju'i Musa. Hatta yerja ilaina Musa ila ruju'i Musa. Ya. Dan umumnya atau seringnya hatta itu faedahnya lil ghoyah untuk menunjukkan akhir seperti dalam contoh ayat ini. Hingga Musa kembali kepada kami, baru kami berakhir dari peribadatan kepada berhala tadi. Di antara tanda bahwasanya hatta di situ bermakna ya untuk menunjukkan akhir adalah bahwasanya dia posisinya bisa digantikan dengan posisi ila. Ila. Ya. Dan terkadang juga hatta datang dengan makna ta'lil. permana agar. permana agar. Contohnya aslim hatta tadkhula al-jannah masuklah Islam agar kamu masuk surga. Hmm. Hmm, di sini hatta bermakna ta'lil. Tandanya hatta itu bermakna ta'lil adalah posisi hatta bisa digantikan dengan posisi kai. Kai. Kai. Aslim kai tadkhula al-jannah. Kemudian apabila fi'il yang setelah hatta tidak bermakna istiqbal bagaimana? Seperti yang dimaukan dari fi'il setelahnya adalah makna hal, makna, makna sekarang. Maka hattanya diarah sebagai huruf ibtida, bukan huruf yang lainnya. <clears throat> ya huruf ibtida bukan huruf jar, bukan yang menasabkan pula. Ya. Ya Insya Allah ini ada yang diri. Kemudian au wa au bima'na ila, au bima'na illa. Kemudian juga yang berikutnya yang berapa ini? Setelah yang pertama kai al jarah, kemudian lamul juhud, kemudian hatta dengan syarat-syaratnya dan yang ketiga, yang keempat ya, au setelah au dengan makna ila atau au dengan makna illa. Au dengan mana ilah itu ada batasannya. Ada bobitnya, batasannya. Au dikatakan dengan makna ilah. Yaitu ketika bisa au posisinya dengan digantikan dengan ilah. Juga apabila fiil sebelum au itu terjadi sedikit demi sedikit. Iya. apabila fiil sebelumnya di antara fiil yang berakhir sedikit demi sedikit. Atau kadang dia au bermana illa. Ya ini posisinya bisa dikatakan bisa dikatakan dengan illa. Dan batasannya adalah apa yang sebelum illa itu berakhir. Apa yang sebelum apa? Au, apa yang sebelum au berakhir dengan dihasilkannya yang setelah au itu batasan apa au dengan mana illa yaitu apabila apa yang sebelumnya itu berakhir dengan dihasilkannya terjadinya apa yang setelah au ya kita lihat contohnya di sini au dengan makna yang pertama itu apa ila ya la astasilanna su'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri akan saya jadikan mudah as-su'ba semua kesulitan Tentunya ini bertahap kan, sedikit demi sedikit. Audrikal muna hingga atau sampai saya mendapatkan cita-cita saya. Faman qadatil amalu illa lisabir. Dan tidaklah angan-angan cita-cita itu bisa digapai kecuali oleh orang yang sabar. Di sini syahidnya adalah au udrika di mana udrika dinasobkan dengan an mudmarah wujuban ba'da au allati bimana mana ila. Ya. Au di sini bermakna ila. Dan kita lihat di sini apa yang sebelum au itu proses sedikit demi sedikit. Ya, la silana su'ba au udrikal muna. Mengatasi beragam kesulitan-kesulitan, dan rintangan-rintangan yang harus dilalui untuk mendapatkan cita-cita. Eromnya la silana su'ba lam dakhilah fi jawabi qasam. Lam yang dia masuk pada jawaban qasam. Yang ditakdirkan ataupun yang muqaddar. Takdirnya wallahi la sasilanna gitu. Jadi lam adalah lam yang waqiah fi jawabil qasam ataupun dakhilah fi jawabil qasam al muqaddar. Takdirnya wallahi. Hmm. Demi Allah, la sasilanna al mudhari' mabni 'ala al-fath. Ittisalihi bi nun tawkid al-thaqilah wa fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. al saba maf'ulun bih. Au harfu 'atfin. بمعنى إلى أدرك فعل المضارع منصوب المضارع وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى وعلامة نصبه فتو آخره وفعل مستتر فيه وجوبا تقدر أنا المنى مفعول به وهو منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر لأنه اسم مقصور من المصدر المأول ataupun المنسبق من أن ومن بعدها مرفوع نبه معطوف على مصدر مأخوذ مما تقدم Ya. Karena dia diatofkan kepada master yang difahami dari kalimat sebelumnya. Apa takdirnya? Takdirnya layakunanna istishalun minni itu. Au idrokun lil muna. Harus ada istishal. Perbuatan menganggap atau menjadikan mudah segala kesulitan minni dariku. Au idrokun lil muna. Atau menggapai ataupun sampai menggapai al-mula cita-cita. Jadi di sini ada faedah yaitu bahwasanya masdar muawal dari an mudmarah pada au dengan fi'il yang setelahnya itu pada mahalnya rofa karena diatofkan kepada masdar yang difahami dari kalimat sebelumnya. Lastasilanna su'ba yang mana takdirnya adalah isim yaitu layakunanna istishalun. Masdarnya istashala. Ila akhirih. Ya. Faman qadatil amalu illa sabir kita tidak ya Rabbi. Kemudian contoh berikutnya. Au dengan mana apa? Dengan mana illa kalau tadi lasasilana su'ba au drikal muna adalah contoh au dengan mana apa? Ila lil ghoyah. Kemudian contoh au dengan makna illa adalah ucapan menyair apa tadi batasannya au dengan makna illa ya, itu bahwasanya au-nya bisa digantikan posisinya dengan apa? illa dan juga apa yang sebelum illa itu berakhir dengan terjadinya apa yang setelah apa yang sebelum au berakhir dengan terjadinya apa yang setelah au. Contohnya wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu ku'uba au tasqima. Dan adalah saya kebiasaannya idza ghamaztu apabila saya meraba memegang qanata qaumin tombak satu kaum kasartu ku'uba maka saya patahkan ruas-ruasnya. au tastaqima kecuali kalau kaum tadi mau lurus ini kinayah dari dia apabila dia tidak mau atau tidak bisa memperbaiki kepada satu kaum dengan cara yang lembut baik-baik maka dengan cara yang keras Jadi di sini syaitnya bah autas mana illa antastaqima ya saya patahkan ruas-ruasnya kecuali kalau kaum tadi lurus konahnya tombaknya maka saya tidak akan mematahkan ruas-ruasnya di sini syahidnya au tastaqima, di mana datang. Au di situ dengan mana illa. Dan fi'il mudhari setelahnya tastaqima itu mansub dengan an mudmarah ba'da au. Kita lihat di sini al-kasr itu kan berhenti dengan dihasilkannya istiqomah, iya kan? Tadi disebutkan bahwasanya batasannya au dengan mana illa adalah bahwa sebelum illa itu berhenti dengan dihasilkannya yang setelah illa. Dan di sini al-kasr pematahan terhadap ruas-ruas itu berhenti, tidak jadi apabila dihasilkan al-istiqomah, kelurusan dari mereka. Ya, cukup sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Insya Allah masih ada tempat-tempat yang lain dari disembunyikannya secara wajib yaitu lafaz sababiyah kemudian wa ma'iyah ya hatta hatta ta'liliyah sudah lewat kan tadi ikut ya pembahasan yang itu Hmm. kai bermana eh hatta ya bermana apa ta'lil tadi disebutkan maksudnya hatta itu diantara maknanya adalah apa? Harfu hoyah. Ada juga hatta bermakna apa? Ta'lil. Tadi saya sebutkan enggak? Contohnya apa tadi disebutkan? Hah? Enggak disebutkan ya Ada contoh disebutkan tadi. Apa contohnya tadi? Hah? Aslim oh iya itu asli apa hatta terkhul al jannah yang ditanyakan apa tadi oh contoh <laughs> sama-sama lupa aslim hatta terkhul al jannah ya di antara hatta ada yang bermana ta'lil ya. ada yang bermana ghoya ini seringnya hatta bermana ghoya kemudian kadang bermana ta'lil seperti aslim hatta tadkhula al jannah masuklah Islam agar agar mananya agar kamu masuk surga, bukan bermana sampai. Iya. Kurang pas. Dan masih ada harta yang lain, ada huruf ibtida. Ya. ini insya Allah nanti eh, lagi yang ikut kip masih apa bisa nanti ambil faedahnya di situ akan kita baca nanti rinciannya di situ tentang hatta mana oh, paham mana apa? Apanya? Batasannya kan? Batasannya au dengan mana illa. Yaitu bisa au posisinya diganti dengan illa gitu. Jadi tadi illa antasakima kan bisa. Kemudian yang lain batasannya adalah bahwasanya sebelum illa itu berakhir batal. Iya, dengan terjadinya apa yang setelah illa. Sampai sini apa? Sebelum au ya al-kasr kan, kasar tuh. Ku'ubah al-kasr, pemotongan ruas-ruas itu batal, tidak jadi. Karena sebab terjadinya apa? Istiqomah, kelurusan. <clears throat> Kalau nggak lurus, dipatahkan. Kalau lurus, gak jadi gitu. Ya. Yeah. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha